saya ingin tanya gimana baiknya seorang akhwat melaksanakan sholat? Lebih baik di rumah atau berjamaah di masjid? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Dalam pekarangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Tapi jangan lupa ada hadis lain. Apa kata Nabi ketika meluruskan saf? Sawu luruskan saf. Sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Kira-kira Nabi ngomong gitu ada nggak perempuan di masjid waktu itu? Sebaik-baik sop laki-laki depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Ketika itu perempuannya ada apa nggak ada? Ada. Kalau nggak ada pasti kata Nabi sebaik-baik sop laki-laki depan yang perempuan pergi pulang. Dua, pergi bapak ibu ke Madinah nanti haji dan umroh melalui apa? Travel Taiba. Sampai di sana masuk ke Taman Raudhah menghadap ke kiblat tengok di sebelah kiri. Babun Nisa, pintu perempuan Pintu perempuan itu bukan sekarang. Zaman Umar bin Khattab, kalau ada laki-laki masuk dari pintu perempuan dicambuk pakai rotan. Itu menunjukkan kira-kira ada nggak perempuannya waktu itu? Ada. Apa ada ditulis di situ? Babon Nisa dalam kurung jin saja. Artinya perempuan ada sholat di masjid Tapi syarat dan ketentuan berlaku ketat Perempuan ke masjid itu syaratnya ketat jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini sholat maghrib ke masjid datang jam 6 pakai celana sempit. Mukenanya ditengkuk. Rambutnya berabang dari rumah. Hair dryer nggak ada, mengeringkan rambut. Sampai ke masjid. Mungkin celana sempit. Nengok ke masjid orang tua, nengok itu masih parit ya. Sampai ke masjid zikir. Jangan ngomong ada kawan saya, aku tadi ceramah di masjid. Terus jamaah belum datang dari balik tirai itu aku dengar perempuan di masjid itu. pantasan Nabi melarang perempuan di masjid. Kenapa? Mereka bukannya baca Quran sedikit Hampir kurukiah lagi andai saya cepat masuk masjid dengar suara itu saya ada dari balik dinding Allahu la ilaha qayyum la ta'lamu sunatu Sebelum masuk masjidnya pakaiannya mesti menutup. Zaman Nabi dulu perempuan sholat ke masjid bimurutihinna. Mereka tutup pakai kain sampai tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan rapat tidak nampak matanya. Lalu kemudian sampai dalam masjid jangan ketawa cekikan zikir baca Quran. Kadang di sebagian masjid malah yang berkuasa perempuan. Enggak berani ikhomat sebelum ada ibu-ibu berita dari belakang. Komat! Kan luar biasa itu. Ini muazin takut komat. Soalnya kalau dia ngelawan nanti gak dapat kiriman pola. Oleh sebab itu maka saya tidak mengatakan perempuan gak boleh ke masjid, tapi saya tidak juga mengatakan silakan ke masjid, tapi win-win solution jalan tengah boleh syarat dan ketentuan berla berlaku. Baca buku 30 fatwa seputar Ramadan ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Download di internet Play Store enter dapat. Itu kalau ngaji sama Ustaz milenial. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya peran seorang akhwat? Akhwat itu ujungnya T. Akhwat di sini D akhwad. Yang D itu kul wallahu ahad. Allahu somad. Bagaimana seorang akhwat muslimah di luar rumah dalam berdakwah? atau kadar urusan di luar rumah. Tapi saya dengar hadis sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, menetaplah engkau dalam rumah. Perempuan tetap dalam rumah. Tablik akbar nggak boleh, pergi pulang. Nabi melihat Asma, Asma itu saudara kandung Aisyah, memikul makanan onta dan makanan kambing. Dan Nabi tidak marah. Nabi nggak mengatakan, hei Asma pulang ke Tapi Nabi malah membantunya. Itulah hadis takriri menunjukkan perempuan boleh keluar rumah bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lima syaratnya. Pertama, tidak bersolek-solek jahiliyah. Jangan sampai ibu besok keluar rumah, mukanya sebelah hijau, sebelah biru. Pulang suaminya ngamuk, siapa yang udah membeleng kau tadi? Mohon maaf bang, salah make up. Dua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Masalah sholat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah zakat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah haji saya ikut Quran Pak Ustaz. Tapi masalah berdua-duaan ini rasanya nggak apa-apalah Pak Ustaz. Udah seperti kakak saya. Sudah macam abang saya. Sudah macam adik saya. Iya. berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tiga, La tusafiranna mra'atun tidak boleh musafir pergi. Kepala dinas melepas pimpinan perusahaan melepas GM melepas karyawan pergi keluar kota, silakan berangkat. Ternyata berdua-duaan. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah apa dia itu yang disebut jangan sampai la yaqribna bi arjulihinna jangan memukulkan kaki ke lantai perempuan nggak boleh memukulkan kaki ke lantai dipakai gelang kaki gemerinci lewat di depan kericing kericing kericing kericing kericing andai saya sedang tausiah tiba-tiba lewat perempuan pakai kaki gemerinci kericing semua mata nggak ada yang lihat saya semua ngeliat kaki dia apa maknanya mencuri perhatian dengan sesuatu dipakai sekarang mungkin gemerincing nggak lagi dipakai sepatu tumitnya 10 cm kecil sebesar ini dia yang lewat kita yang kita kita lihat dia melangkah nah ini salah satu dipakai kuno onta sampai tinggi ke atas kalau sekedar dikit aja nggak apa-apa kebetulan rambutnya panjang lalu dia ikat dengan karet karet habis beli gula kan ada karetnya kan? Dia nggak apa-apa. Karena kalau pakai jilbab, rambut nggak diikat, nanti pas buka ke depan disangka suami sudil bolong. Diikat dikit ya apa-apa. Tapi kalau sampai dia diangkat tinggi ke atas, sehingga menjadi pusat perhatian seperti punuk onta, nah itu tidak boleh. Yang kelima, la takhda'ana bil qaul. Kerja aktivitas wanita karir di luar rumah, bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Nggak boleh. Sekantor. Gimana hasil laporan tadi? Sebentar ya Apa ini? Makanya kalian kalau ada orang nelpon itu kalau ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. gimana nih? Samarinda. Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. itulah terjadi semua kekacauan. Berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara apa? Gara-gara salah sambung. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara menasihati orang tua Yang selalu gemar nonton audisi dangdut saya ceramahi anak muda, saya pikir orang tua sudah selesai. Ternyata anak mudanya ngaji, orang tuanya nonton audisi dangdut. Malah berdoa supaya itu yang lulus. Ya Allah, tolong banyakkan SMS untuk yang ini. Kalian anak muda yang udah ngaji, bukan berarti mentang-mentang orang tua kalian belum hijrah, lalu kalian pulang menceramahi orang tua. Ini nggak benar. Niatnya baik tapi caranya nggak betul. Jangan pulang dari sini kalian panggil mama sini. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kan begitu. Tapi kalian kasih tahu kira-kira yang mamamu ini yang suka nonton audisi dangdut ini kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? mencari nah, orang lain yang omongannya dengan supaya menasehati dia. Oh dia dulu pernah pergi umroh sama Ustadz Yuliansa. Nah, Ustadz Yuli ngomong dengan dia, dengar, ah, dengar. Ibumu kerja di mana? Ibu saya kerja di kantor Pak Wali. Ah, no, biar Pak Wali ngomong. Sini, kabarnya dia suka audisi dangdut ya. Eh, kok bapak tahu? Intel saya kan banyak. Gitu. Padahal anaknya udah lapor. Mudah-mudahan, tapi jangan lupa doa. Ah, doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan kau doakan, maka orang tuamu juga mendapat hidayah insya Allah. Amin. Kalau Ustadz nasihatnya bagaimana? Hai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut. Eh, kami nggak suka kau Ustadz Ustadz kau nunjuk kami. Saya nunjuk kamera. Hai ibu-ibu dimanapun berada baik di Samarinda maupun di ujung dunia. Kalian yang masih suka nonton audisi dangdut, ingatlah boh, kau akan mati menghadap Allah dan kau tidak akan dikirim oleh lagu yang racun kucing garong, kambing kacang, kaji dan kuc kucu tahi. Telingamu akan ditanya, seandainya malaikat maut mencabut nyawamu, ketika itu telingamu sedang mendengarkan suara Ustadz Sahrani, maka saat itu bangga. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, putarkan rekaman terakhir saat dia mati apa bunyi suara di telinganya siap kata malaikat diputar suara telinganya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Masuk kan dia ke surga masuk yang satu lagi mati putarkan apa suara terakhir di telinganya Siap, kata malaikat. Ambil rekaman telinganya, putar. Assalamualaikum. Suara Abdul Somad. Masukkan dia ke surga bersama Abdul Somad dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, putarkan suara terakhir telinganya waktu mantan cabut nyawanya. Putar. Tombo hati Ono lima pekarane Masukkan sama Ini, putarkan telinga, harus diputar. Hmm, ah, masukkan sama. Ini, putar telinga. Hmm, hmm, hmm, ah. Masukkan sama Minta Bacan Sanjay hidup Kutus-kutahi kabika jika bika. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Wahai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut, kau akan bersama dengan penyanyi dangdut yang melihatkan kakinya, yang melihatkan betisnya, yang melihatkan bupati buka paha tinggi-tinggi. Jangan-jangan Ustaz ini nonton juga, enggak. Tak sempat saya nonton. Kalau sempat mau juga saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam Saya mau nanya nih Ustaz tentang masalah sholat Jumat Jika seandainya kita sholat nih Tiba-tiba kita buang angin Di saat tengah sholat itu membatalkan sholat Jumatnya kah? Ya batal lah <laughs> Ini nyari-nyari gara-gara Tidak ada istilah antar ulama Kalau masalah tertawa terbahak-bahak ada mazhab yang membatalkan Hanafi. Kalau wudhu tertawa, <laughs> batal. Makan daging onta batal mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i ketawa tidak batal. Makan daging onta tak batal. Tapi kentut sepakat semua mazhab batal. Baik yang berbunyi maupun tak berbunyi. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba terasa seperti keluar pas sedang sholat terasa seperti keluar. Apakah sholat kita batal? Jangan kau batalkan sholatmu hatta tasma sautan au tajidarihan sampai ada dua tanda kau dengar suara atau kau cium bau karena ada tak bersuara baunya luar biasa selama tak ada suara selama tak ada bau maka sholat tak batal Kalau batal berarti sholat harus diganti jadi sholat zuhur ya Pak Ustaz? Enggak juga. Misalnya batalnya pas imam takbir. Allahu Akbar. Cepat engkau keluar, kau ambil wudhu. Wudhu kau masuk lagi masih bisa kejar. Kebetulan imam ayatnya panjang. Wasari'u ila maghfiratin من ربكم Wah, betul imamnya ada yang batal tuh. Nah, kalau bisa masih kau kejar, kau kejar. Assalamualaikum Ustaz ingin nanya, dosa nggak jika wanita motong rambutnya seperti laki-laki? Perempuan itu Tahu tak saya rambutnya macam laki-laki atau macam perempuan? Mana kita tahu? Yang melihat rambut perempuan itu kan suaminya di rumah. yang melihat rambut perempuan itu suaminya. Maka wahai perempuan, engkau gundul rambutmu, kami tak tahu. Mana kami tahu siapa yang gundul? Kami tak tahu. Yang berdosa itu kalau dipotongnya pendek, panjang di depan. Siapa itu? Demi Moore. Kalau pendek di belakang, panjang di depan, Demi Moore. Kalau panjang ke belakang, Wadi Moore. Kalau dipotongnya rambutnya lalu diperlihatkannya kepada yang tidak mahram, itu baru do dosa. Perempuan kalau kau panjangkan rambutmu bagus, tapi kalau panjang sampai bedaki karena malas nyucinya, bau, itu pun menjadi tidak baik. Karena dalam Islam diajarkan at-tahuru iman. Kebersihan, kesucian setengah dari iman. Oleh sebab itu kalau suamimu mengatakan, dek potong rambutnya ya, abang nengok kau rambut panjang ini macam kuntilanak, aku tengok. Dipotongnya pendek, nggak apa-apa, karena melihat suaminya. Tapi kau potong untuk suami orang, banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami tetangganya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kebetulan dia belum pakai make up, payah kita membedakan antara orang dengan hantu. Tapi kalau dia bersolek untuk pergi memperlihatkan.